Kita berharap agar setelah Ramadan kita lebih menjadi baik lagi, lebih semangat berbuat ketaatan, lebih semangat ya untuk senantiasa uh, bertadarru dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan dan ketundukan. Ayul ikhwah azani Allah wa iyyakum. Perginya bulan Ramadan tentunya bukan sesuatu yang menjadikan hati orang yang beriman ya senang tertawa. Karena para sahabat dahulu ya ketika hendak ditinggal bulan Ramadan mereka bersedih hati. Karena mereka merasa betapa indahnya Ramadan indah dengan ketaatan kepada Allah, indah dengan ibadah kepada Allah, indah ya ketika ia ingat bisa berdiri bermunajat, ya ber, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama kaum muslimin, ya ketika ia salat qiyamul lail, ketika ia berbuka, ketika ia sahur, ketika ia berpuasa menahan daripada hal-hal yang membuka membatalkan puasanya. Sehingga akal Islam sebagian sahabat ada yang berharap apabila tahu setahun itu semuanya adalah bulan puasa. Demikianlah iman. Ya, ketika iman itu telah bercampur dengan darah, tentunya ia lebih menyukai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal Islam ya Allah kepergian bulan Ramadan. Tentu yang harus kita lakukan adalah yaitu dengan kita memeriksa dan mencek ya apa yang belum kita laksanakan ya sebelum kita melepas bulan Ramadan ini ada sebuah kewajiban yaitu yang disebut dengan zakatul fitr zakat fitr ketahuilah ya akal Islam azani Allah wa iyyakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitr kepada ya umatnya فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على كل مسلم بالغ على كل بالغ يا على كل بالغ آه، على كل من على كل يعني ذكر أو أنثى من المسلمين على كل مسلمين يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW, uh, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mewajibkan ya zakat fitr atas kaum muslimin satu sa' dari kurma atau satu sa' dari syair yaitu gandum ya atas setiap kaum muslimin dalam satu riwayat disebutkan ya yaitu uh, setiap balik maupun yang belum balik yang laki-laki maupun wanita anak-anak maupun dewasa semuanya wajib ya kata Rasulullah Shallallahu untuk membayar fit, membayar, membayar zakat fitr. Tentunya ya akhi ini adalah bagi mereka yang mampu. Dari hadis ini ya akhi, ya kita mengetahui bahwasanya zakat fitr itu adalah hukumnya wajib, ya sifatnya fardhu ain. Fardhu ain bagi mereka yang Allah berikan kemampuan untuk membayar zakat fitr. Lantas siapa yang diwajibkan? Dari hadis ini kita bisa ambil faidah ya akhi bahwa yang wajib melaksanakan zakat fitrah atau zakat fitr yang sahih ya bukan zakat fitrah adalah yang pertama yaitu orang yang memenuhi syarat berikut ini yaitu yang pertama mampu untuk membayar zakat yang kedua seorang muslim yang kedua, yang ketiga, orang yang berakal. Orang yang berakal, karena orang yang tidak berakal, ya, tidak disebut dengan mukallaf. Demikian pula, ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum, ya, orang yang apa namanya orang Islam, orang selain Islam maksudnya maka tidak diberikan atau atau tidak diberikan kewajiban mereka untuk melaksanakan zakat fitur. karena disebutkan dalam riwayat Imam Malik ada tambahan minal muslimin bahwa kewajiban zakat fitur ini hanya berlaku kepada kaum muslimin saja maka dari itu ya akhi maka ya orang yang mempunyai kaum kemampuan wajib mengeluarkan zakat fitur atas dirinya demikian pula ya atas uh, istrinya. Demikian pula atas anak-anaknya walaupun belum balik. Kemudian ada pertanyaan, apakah uh, anak yang masih dalam kandungan itu wajib padanya dibayarkan zakat fitr? Al-jawab tidak. Memang ya ada sebuah athar dari Uthman bin Affan radhiyallahu an bahwasanya beliau pernah mengeluarkan zakat fitr untuk ya janin yang masih apa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya. Akan tetapi kata Syekh Al-Bani rahimahullah, asar ini adalah asar yang daif, tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian ya akhi, kapan seseorang dikatakan mampu? Kata para ulama, siapa yang mempunyai kelebihan makanan dalam sehari dan semalam di malam itu, di malam Id, maka pada waktu itu dia mempunyai kewajiban untuk membayar zakat fitrah Satu sa' ya dari kurma atau satu sa' dari syair. Maka ini akal Islam disebut kata para ulama yaitu orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah Tentunya kewajiban pun bertingkat-tingkat. Ada orang yang mampu untuk mengeluarkan untuk dirinya saja Sementara untuk anak dan istrinya tidak mampu, maka dia wajib mengeluarkan sesuai dengan kemampuan kelebihan. Misalnya kelebihan makanan dari hari itu, ya hanya untuk bisa membayarkan dirinya saja. Maka dia bayarkan untuk dirinya. Adapun untuk anak dan istrinya, maka perlu tidak, karena dia tidak mampu untuk membayarkannya. Tapi kalau misalnya kelebihan makanannya itu hanya untuk bisa membayarkan dua orang, dirinya dan istrinya saja sementara anak-anaknya tidak bisa dia bayarkan, maka bayarkan untuk dirinya dan istrinya saja. Ya, wahalu majarra dan demikian pula selanjutnya demikian. Jadi akal Islam ya disebut seseorang mampu apabila dia mempunyai makanan yang lebih <clears throat> ya dari makanan yang ia makan di hari itu. Ya, walaupun kelebihan itu adalah hanya untuk membayar dirinya saja. Maka dia tetap dikenakan kewajiban untuk membayar zakat fitr. Akal Islam Allah wa iyyakum. <clears throat> Jadi ini disebut dengan mampu. Maka setelah kita mengetahui bahwasannya zakat fitr itu adalah wajib atas setiap muslim baik balik yang balik maupun yang belum balik ataupun zakat fitr itu atau, atau ataupun orang yang wanita maupun yang bukan wanita ya demikian pula orang yang merdeka maupun yang hamba sahaya ia mempunyai kewajiban untuk melaksan membayar zakat fitr akal islam azan ya Allah wa iyyakum kemudian berupa apa dikeluarkan zakat fitr itu ya akhi Rasulullah SAW dalam hadis menyebutkan ya yang telah saya sebutkan tadi itu sa'an min tamrin atau sa'an min syair yaitu satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum syair disebut dengan ya gandum ya adapun yang berupa bur atau kamah telah ada riwayat disebutkan bahwa itu adalah setengah sa' saja Ya, sebagaimana riwayat tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Bani juga dikeluarkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya. Adapun di Indonesia ya akhi yang sejenis dengan syair atau ya dengan tamar yang merupakan makanan pokok adalah beras. Maka ya ilat atau alasan daripada diwajibkannya zakat fitr adalah makanan pokok. Ya. Maka setiap negeri tentunya makanan pokoknya berbeda-beda. Ada satu negeri yang makanan pokoknya adalah beras. Ya, seperti di Indonesia dan kebanyakan di negeri-negeri Asia. Ada juga yang makanan pokoknya adalah ya misalnya terigu atau sagu. Ya, seperti di beberapa daerah di Indonesia misalnya. Ada juga yang makanan pokoknya ya gandum <clears throat> bahkan ada yang makanan pokoknya ya selain itu maka dari itu dikiaskan ya karena ilatnya telah kita ketahui yaitu makanan pokok maka yang diwajibkan dari setiap negeri adalah untuk dikeluarkan makanan pokok daripada negeri itu jadi ini adalah ya yang harus dikeluarkan dan disebutkan dalam hadis bahwasanya takaran daripada syair atau gandum adalah satu so maka satu so ini sama dengan empat mud ya dan menurut ukuran pemerintah yang telah ditetapkan ya, sekitar 3,5 ya liter maka itu adalah merupakan suatu perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap kaum muslimin atau muslimah. Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Barangkali ada pertanyaan. Bolehkah kita menukarnya dengan beras atau dengan uang? Ikhtilaf para ulama yang menjadi dua pendapat. Jumhur ulama dan ini madhab daripada al-imam Abu, apa, Imam uh, Imam Ahmad bin Hambal demikian pula Mazhab Syafi'i demikian pula Mazhab daripada Al-Imam Malik bin Anas bahwasannya tidak boleh uh, zakat fitrah itu diganti dengan uang dengan harga karena Rasulullah SAW hanya mewajibkan zakat fitrah itu dikeluarkan dengan makanan pokok Rasulullah disebutkan dalam hadis farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin atau sa'an min syair. Ya, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr itu adalah satu sa' dengan kurma atau satu sa' dengan gandum. Padahal di zaman Rasulullah SAW itu ada emas. Ya, di zaman Rasulullah SAW ada dirham dan dinar sebagai alat pembayaran. Kalaulah, ya kata para ulama, kata jumhur. Kalaulah boleh diganti dengan emas atau perak atau dirham atau dinar, ya tentu Rasulullah SAW sudah menjelaskannya kepada kita. Iya, kata beliau, mereka mengeluarkan sebuah kaidah fikih. Apa kata mereka? Ya, tarkul bayan an waktil hajah la yajuz. Meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak diperbolehkan tatkala Rasulullah tidak menjelaskan padahal itu adalah ya bendanya ada di zaman Rasulullah ya, dan Rasulullah tidak menjelaskan hal itu itu menunjukkan bahwasannya zakat fitrah itu hanya khusus dikeluarkan berupa makanan pokok saja akhir Islam a'azani Allah wa iyakum sementara Abu Hanifah berpendapat bahwasannya ia ya boleh dikeluarkan zakat fitrah itu berupa harga yaitu uang di zaman sekarang ini. Mereka beralasan bahwasannya tujuan daripada zakat fitrah adalah ya limuraatil fuqara, ya untuk memperhatikan kaum fakir miskin. Dan juga diriwayatkan dalam sebuah athar bahwa sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar mengeluarkan uh, zakat ya, ya dengan dinar atau dirham Akan tetapi ya akal Islam azani Allah ya. uh, <clears throat> pendapat yang tengah-tengah wallahu alam adalah yang dibela yang dibela oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa demikian pula al-ikhtiyarat al-fiqhiyah kata beliau pada asalnya zakat fitr itu wajib dengan makanan pokok dan ini merupakan hukum daripada hukum asal. Akan tetapi, karena syariat Islam, ya, tatkala mewajibkan suatu perkara, terkadang suatu kewajiban itu bisa ya dialihkan kepada yang lain <clears throat> tatkala di sana ada maslahat besar atau sebuah hajat atau mas atau sebuah darurat maka dari itulah kata beliau Apabila misalnya ada satu fakir miskin yang dia itu sangat butuh uang Dia tidak butuh beras, dia tidak butuh makanan pokok Tapi ia butuh uang ya dalam rangka misalnya pengobatan atau berobat dalam rangka misalnya eh, apa namanya karena anaknya sakit harus dirawat di rumah sakit misalnya sementara ia tidak punya uang untuk merawatnya maka ya seperti ini disebut dengan sesuatu yang sifatnya hajat ya sangat dibutuhkan sekali maka pada waktu itu menurut pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah hal ini diperbolehkan dan ini yang sahih Allah alam yaitu bahwasannya ya akhi ya pada asalnya membayar zakat fitrah itu tidak boleh dengan uang akan tetapi ketika di sana ada sesuatu yang sifatnya hajat wal hajat tunazzalu manzilat ad-darurah kata para ulama yang sesuatu yang sifatnya hajat itu terkadang bisa dihukumi atau menempati tempat yang sifatnya darurat maka itu diperbolehkan ya akhir Islam azani Allah wa iyyakum jadi ini ya akhi azani Allah wa iyyakum <clears throat> jenis makanan yang harus dikeluarkan ya di dalam berzakat fitr zakat fitr Akal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian, ya. E, kapan pengumpulan dan pengeluaran daripada zakat fitr? Bila kita memperhatikan nas dan perkataan para sahabat, dapat kita bagi menjadi dua, yaitu waktu pengumpulan dan waktu pembagian. Adapun waktu pengumpulan, ya, apabila misalnya itu dikumpulkan dalam sebuah e, lembaga atau kepanitiaan maka diperbolehkan dikumpulkan ya sekitar tiga hari atau empat hari atau lima hari atau seminggu sebelum hari raya. Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam ya Muslim bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga makanan zakat fitr Suatu malam, ya, datanglah pencuri, lalu tangkapnya oleh Abu Hurairah, lalu pencuri itu Uh, memohon supaya dilepaskan karena ia sangat miskin dan butuh kepada makanan katanya. Maka Abu Hurairah pun merasa iba dan dilepaskanlah ya, si pencuri tadi. Di waktu pagi Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah, Ya ma fa'alta bi asirika ya Abu Hurairah. Apa yang engkau lakukan terhadap tawananmu tadi malam, ya Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menceritakannya. Kata Abu, kata Rasulullah, kelak ia akan datang lagi. Ternyata benar, malam yang kedua dia datang. Malam yang ketiga dia pun datang. Iya. Sampai kemudian di malam yang ketiga setan itu kemudian mengajarkan kepada Abu Hurairah bacaan yaitu membaca ayat kursi sebelum tidur agar ter terhindar daripada godaan setan sampai pagi hari. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Kita lihat tiga hari berturut-turut. Ya. Rasulullah SAW menjaga eh, Abu Hurairah juga disebutkan dalam hadis tersebut diperintahkan Rasulullah menjaga makanan zakat fitr. Adapun waktu pembagian ya akhi, maka diizinkan atau diberikan rukhsah dua hari yang paling cepat adalah dua hari sebelum Idul Fitr maka di sana ada waktu yang paling utama kata para ulama waktu yang paling utama adalah ya sebelum kita melaksanakan salat Id maka ketika kita sebelum melaksanakan salat Id kita mengeluarkan ya zakat fitr namun diberikan rukhsah sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Azam riwayat Abdullah bin Umar ia berkata bahwa Rasulullah memberikan rukhsah kepada kami untuk memberikan zakat fitr ya dua hari sebelum Idul Fitr jadi ini ya akal Islam azan ya Allah waktunya Adapun tata cara pembagiannya atau ya apa penyerahannya bisa dengan secara kolektif dalam artian yaitu kita berikan kepada panitia atau bisa kita langsung berikan kepada orang lain kepada orang yang berhak maksudnya ya namun terjadi ikhtilaf para ulama mana yang lebih utama apakah membagikan zakat fitr secara langsung ataukah membagikan zakat fitr itu ya melalui amil badan amil zakat yang merupakan utusan daripada pemimpin Sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling utama adalah melalui amil. Iya. Mereka berdalil dengan hadis-hadis atau riwayat sebagian sahabat yang mengatakan lebih baik aku memberikan zakat fitr kepada amil daripada kepada aku berikan sendiri. Sebagian mengatakan bahwasannya memberikan sendiri itu lebih utama. Mereka juga ber, ber, ber, apa, berdalil dengan sebuah riwayat. Ya, yeah di mana zakat fitr itu hendaknya dilak, di apa dibagikan kepada kaum muslimin dan tidak mungkin itu terrealisasi secara yakin kata mereka kecuali dengan membagikan ya membagikannya sendiri. Sebagian lagi memberikan perincian. Ya, apabila di sana ada amil yang merupakan tugas dari pemerintah, dari ya, dari negara, maka memberikan kepada amil tersebut adalah lebih utama Iya. Tapi apabila di sana tidak ada orang yang diberikan e, tugas dari negara untuk mengambil zakat fitr dan mengurusnya, maka pada waktu itu kata mereka, ya lebih baik kita bagikan sendiri. Karena itu lebih meyakinkan diri kita bahwasanya itu sampai kepada orang yang berhak. Tentunya juga kita lihat dari sisi pemerintah, apabila ternyata orang-orang para amilinnya ini tidak amanah, ya banyak misalnya di sebagian masjid yang amil-amilnya itu tidak paham Ya ternyata ya zakat fitrah itu, fitr itu dibagikan kepada orang-orang kaya juga. Bahkan ya para panitia yang ada yang sebetulnya itu bukan amil, ya dan mereka mampu untuk untuk membayar zakat bahkan terbi antara mereka orang-orang kaya pun juga mendapatkan bagian dari zakat fitr maka kalau kita tahu bahwa panitianya tidak memahami tentang sunnah, tidak memahami tentang tata cara membayar zakat, maka lebih baik kita bagikan sendiri. Itu yang lebih utama. Ini ya pembahasan tentang apa mana yang lebih utama, apakah membayar langsung sendiri ataukah ya kita secara apa dengan melalui amil. Akal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat fitr? Para ulama berbeda pendapat mengenai mustahik atau yang berhak untuk mendapatkan zakat fitr. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitr itu sama mustahiknya dengan zakat harta yaitu delapan asnaf Sebagian lagi berpendapat bahwasannya zakat fitrah itu hanya khusus untuk satu saja, yaitu ya fukara dan masakin. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitr ya tu'matan lil masakin tuhratan lis saim min al lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin sebagai pensuci ya bagi orang yang berpuasa dari per, dari sesuatu yang lagun, sia-sia dan rafath. Dan sebagai pemberi makan atau makanan untuk orang-orang yang fukara dan masakin. Dari hadis Ibnu Abbas ini dapat kita ambil faidah bahwa yang rajih dari pendapat para ulama bahwa mustahik zakat fitr hanya satu saja, yaitu fukara, tidak delapan asnaf. Mengapa demikian? Pertama, bahwasannya ya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa fungsi zakat itu dua. Yang pertama tuhratan Nisaim sebagai pensuci dan pensuci itu membabil kafarat dan kafarat itu disebut dengan zakat badan sehingga ini yang menguatkan ya bahwasannya zakat fitrah bukan zakat harta, akan tetapi ia termasuk zakat badan yaitu termasuk kafarat. Karena ia berfungsi untuk mensucikan ya orang yang berpuasa dari apa? Dari lagwun dan rafat. Yang kedua, Rasulullah hanya menyebutkan ya bahwasannya mustahiknya hanya satu, yaitu tu'matan lil masakin sebagai pemberian makan untuk orang-orang yang miskin. Karena ia memberikan ma makan untuk orang-orang yang miskin dan Rasulullah hanya menyebutkan dari fakir miskin saja. Ini semakin menguatkan lagi bahwasannya mustahiknya ya hanya satu saja. Tidak delapan asnaf. Maka dari itu dan ini yang dirajikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ya bahwasannya zakat fitr itu hanya diwajibkan atau mustahiknya hanya satu orang saja yaitu fukara dan masakin apa bedanya fukara dan masakin ya akhi sebagian ulama membedakan sebagian ulama ya menyebutkan bahwa itu sama sebagian ulama memberikan perincian mereka mengatakan bahwa fukara dan masakin sama dengan Islam dan iman. Apabila bersendirian bertemu eh, berpisah, apabila bertemu berpisah, tapi kalau apabila berpisah bertemu. Kalau disebutkan fukorok saja, maka mencakup makna miskin. Kalau disebutkan makna miskin saja, maka mencakup makna fakir. Sebagaimana Islam, kalau disebutkan Islam saja, mencakup makna iman Demikian pula iman kalau disebutkan im iman saja mencakup mana Islam. Demikian pula fakir dan miskin. Tapi ketika kita sebutkan dua dunia fakir dan miskin, maka berbeda. Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mampu. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tapi tidak mencukupi. Akal iman azani Allah wa iyyakum. Jadi ini adalah uh, apa namanya? uh, orang yang berhak untuk mendapatkan uh, zakat uh, fitr. Dan telah kita sebutkan bahwa yang sahih zakat fitr itu hanya uh, mustahiknya adalah satu saja yaitu fukara dan masakin. Kemudian ya akal Islam azan Allah wa iyakum Ada beberapa kesalahan yang yang berhubungan dengan masalah zakat fitr. Kesalahan yang pertama, Sebagian orang ada yang membayar zakat fitr di awal Ramadan. Kita katakan ini bukan waktunya. Karena telah kita sebutkan dalam riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah hanya bahwasannya ya Rasulullah hanya memberikan rukhsah ya dua hari saja sebelum Idul Fitr untuk pembayaran zakat fitr. Itu menunjukkan bahwa waktunya ya hanya dua hari yang paling cepat hanya dua hari. Ya. Kemudian ya akhi, kesalahan di antara kesalahannya juga adalah bahwa amil-amil yang ada ya yaitu kesalahan dalam kesalahan persepsi dalam memahami amil. Amil di zaman Rasulullah adalah orang yang diutus oleh pemerintah atau negara untuk mengambil zakat suatu kaum, maka dia disebut dengan amil. Adapun kemudian di satu masjid terdiri daripada panitia, panitinya 20 orang, maka apakah 20 orang semuanya disebut dengan amil? Maka kita katakan tidak. Ya. Dan anehnya mereka semua 20 orang ngaku dirinya amil, padahal mereka orang kaya, ya rumah punya mobil dan yang lainnya. Ya kemudian dia malah mengambil zakat ya subhanallah. Ini sebuah kesalahan ya akal Islam azan ya Allah wa yakum. Maka dari itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar <clears throat> kita diterima ibadah kita, ya, ibadah puasa kita, ibadah zakat kita. Demikian pula kita dikeluarkan dari bulan Ramadan dalam keadaan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita selanjutnya membuka tanya jawab. Nah. Nah, Jazakallahu khairan atas pembahasan yang antum sampaikan di sore hari ini berkenaan tentang Jakatul fitri yang telah antum sampaikan secara gamblang pada kesempatan di sore hari ini dan selanjutnya kami akan buka sisi soal jawab dan untuk yang pertama Ustaz kami akan angkat dari pesan tanya dari pesan singkat lebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz bagaimanakah dengan orang yang meninggal di bulan Ramadan apakah dia wajib membayar zakat atau yaitu keluarganya? atau tidak. Lalu bagaimanakah dengan seorang wanita yang melahirkan pada saat menjelang sholat Idul Fitri atau setelah sholat Idul Fitri apakah anak yang baru lahir tersebut tetap diwajibkan membayar zakat? Silakan Ustaz. Diulangi. Baik, nah ini merupakan pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang kami gabungkan Ustadz Yang pertama, apakah hukumnya bagi orang yang meninggal di bulan Ramadan Apakah keluarganya wajib membayarkan zakat buat uh, yang meninggal tadi Dan bagaimanakah jika seorang wanita yang melahirkan anak pada saat uh, hari sholat id berlangsung Atau setelah sholat id, apakah wajib juga membayar zakat? Silakan Ustaz Pertanyaan yang pertama yaitu berhubungan dengan orang yang mati di bulan Ramadan maka apabila ia meninggal dunia di bulan Ramadan dan ia mempunyai hutang-hutang puasa yang belum ia bayar, hendaknya ya dipuasakan atau yang mempuasakannya adalah yaitu e, anak-anaknya, ahli warisnya. Karena Rasulullah SAW sabda man ya ma, <clears throat> man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Ya, barang siapa yang mati sementara ia mempunyai kewajiban puasa, maka ia ia dipuasakan oleh walinya. Adapun kalau dia tidak punya hutang puasa, tapi tersisa beberapa hari ya sebelum dia pas meninggal misalnya di hari yang ke-20, sementara dia tidak ada hutang puasa, maka tidak ada kewajiban walinya untuk mempuasakan. Ya. Adapun yang kedua, yaitu apabila wanita ya lahir setelah Idul Fitr maka tidak ada kewajiban sama sekali dia untuk mengeluarkan ya zakat fitr. Ya apabila ya lahir bayi tersebut lahir ya setelah sholat Id. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Terima kasih atas, atas jawaban yang antum berikan Ustaz dan selanjutnya kami angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimanakah dengan uh, orang yang membayarkan zakatnya sebelum waktu yang ditetapkan oleh Rasulullah yaitu dia membayarkan seminggu sebelum waktunya sebelum sholat id apakah dia harus mengulang zakatnya yaitu membayar zakat kembali ataukah tidak yaitu dianggap sah silakan Ustaz apabila dia tidak tahu maka insya Allah ya mudah-mudahan tidak apa-apa ya karena ketidaktahuan dia Ya karena Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Dan juga dikarenakan saya tidak menemukan adanya hadis yang mewajibkan untuk uh, membayar apa menggantinya. Ya. Ataupun asal dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah, Ustaz. Selanjutnya kembali kami angkat Ustaz dari pertanyaan pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, bagaimanakah hukumnya apabila seseorang yang miskin Yang merupakan salah orang yang berhak mendapatkan hak jakat, jakatul fitri Dengan mendatangi rumah ke rumah Apakah hal ini dibenarkan dan diperbolehkan? Silakan Ustaz Artinya bahwa pengurus mendatangi rumah-rumah Bukan, Ustaz. maksudnya dia seorang yang miskin, dia hmm. datang ke rumah-rumah minta zakat Ustaz, dari orang-orang yang yang dia ketahui akan membayarkan zakat. Ustaz meminta-minta adalah merupakan perkara yang ya tercela di dalam Islam. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda <clears throat> kepada seorang sahabat yang bernama Qabisah. Kata beliau, Ya Qabisah, innal masala la tahillu illa li, li, li, li ihda thalat. Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta. Ya, mencakup minta zakat ataupun yang lainnya. <coughs> Tidak halal kecuali untuk tiga orang. Yang pertama orang yang ya dia mempunyai tanggungan. Ya. Di mana ia mendamaikan dua orang dan dia harus mendanggung satu yang satu. Maka dia boleh meminta-minta kata Rasulullah. Yang kedua orang yang bangkrut sampai ludes ya hartanya maka dia pun boleh minta-minta sampai dia mendapatkan ya kemampuan untuk kembali berusaha. Kemudian yang ketiga, orang yang miskin yang disaksikan tiga orang yang adil di kampung itu bahwa memang dia oh betul-betul miskin dan tidak mampu. Selain itu wahai sabisah kata Rasulullah suhtan ya, itu adalah makanan yang kotor, makanan yang haram. Ya. Maka dari itu, ya orang yang sengaja datang, ya minta-minta zakat, yang pertama hatinya tidak telah dicabut rasa malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara Allah memuji para fuqara yang tidak minta-minta. Allah berfirman lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf untuk orang-orang para fukara yang mereka tertahan di jalan Allah, mereka tidak mampu bertebaran di muka bumi ini. Ya, orang-orang yang bodoh itu menganggap bahwa mereka orang kaya. Kenapa? Litaafuf, karena mereka menahan dirinya untuk minta-minta. La yas'aluna nas ilhafa. Mereka tidak suka minta-minta kepada manusia. Ya. Itu tanda. Dan ini ya sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya orang yang merasa tidak malu untuk minta-minta dan mengumpul-ngumpul dari orang-orang kaya. Ya. Orang seperti ini terkena ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahwa orang yang suka minta-minta itu kelak pada hari kiamat datang dalam keadaan di wajahnya tidak ada dagingnya. Nauzubillah. Nah. Nah, Ustaz, Jazakallah khairan atas jawaban yang antum berikan Ustaz dan selanjutnya kami masih angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah boleh kita membayarkan zakat fitri eh, kepada untuk hadimat kita di rumah maksudnya membayarkan pembantu yang ada di rumah hmm, dengan zakat fitri ke, eh, ke orang lain Ustaz. Syukran, silakan Ustaz. Apabila pembantu kita kita tahu bahwa memang dia hidupnya tidak apa apa serba kekurangan. Iya. Serba kekurangan dan gaji yang kita berikan kepadanya pun juga tidak mencukupi kehidupannya. Iya, kecuali kalau kita berikan gajinya yang memadai dan suaminya juga bekerja ya sehingga dia mempunyai kecukupan ya, maka tidak berhak dia untuk mendapatkan zakat fitur. Ya, karena sebagian pembantu ada yang Masya Allah diberikan gaji oleh majikannya sampai 800 ribu misalnya. Ya, Untuk dirinya dan juga untuk suaminya juga usaha dan yang lainnya dagang walaupun kecil-kecilan. Maka yang seperti ini ya tidak disebut dengan orang miskin tentunya. Maka tidak berhak kita berikan uh, zakat fitr kepada yang seperti ini. Tapi kalau kita tahu bahwa memang dia memang sangat tidak mampu dan tidak mencukupi untuk kehidupan karena anaknya banyak. Suaminya pun juga ya misalnya sakit-sakitan terus tidak bisa berusaha, maka tidak apa-apa. Allah. Nah, Ustaz. Lalu bagaimana dengan orang yang menjadi majikannya Ustaz memberikan maksudnya membayarkan zakat fitrah si pembantu ini Ustaz ke orang miskin Ustaz? Apakah boleh atau tidak Ustaz? Allah Allah. Nah, Baik kami lanjutkan kembali Ustaz dari pertanyaan-pertanyaan singkat dari beberapa pertanyaan yang kami gabungkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimanakah apakah afdol bagi seseorang yang membayarkan zakat fitrahnya kepada saudara, kakak atau adik yang miskin atau juga kepada teman yang dahulunya adalah orang yang sangat mampu tapi karena sekarang dalam kondisi yang berbeda di sebuah kekurangan bahkan makan pun susah apakah uh, lebih abdol kepada mereka yaitu kepada saudara kakak adik dan teman yang tadi miskin ataukah kepada orang lain yang mungkin lebih dari dia dari mereka silakan yang pertama bahwa memberikan zakat fitur kepada keluarga ya kakak atau adik ini adalah lebih utama. Ya karena <clears throat> disebutkan dalam hadis ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya punya dinar. Kemana saya harus infakan? Kata Rasulullah, infakan atas dirimu." Saya lebih dari itu, punya kelebihan ya Rasulullah. infakan atas keluargamu, anak dan istrimu. Saya punya lebih ya Rasulullah. Kata Rasulullah, infakan kepada karib kerabatmu al akrab al akrab yang paling dekat yang paling dekat bahkan disebutkan bahwasannya ya seorang sahabiat datang kepada Rasulullah dan berkata wahai Rasulullah sesungguhnya suamiku mengklaim bahwa aku berinfak kepada dia lebih utama daripada kepada orang lain ya kata Rasulullah betul betul sekali apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud karena berinfak apa membayar zakat kepada adik atau kepada saudara kita yang miskin mempunyai dua pahala ya pahala zakat yang kedua yaitu pahala menyambung silaturahim kemudian demikian pula yang lebih utama kita berikan zakat fitrah adalah yang lebih maslahat apabila kita tahu bahwa orang yang tadinya kaya tadi yang disebutkan yang kemudian zakat jatuh miskin tadi ketika diberikan zakat itu lebih menguatkan keimanannya dan lebih mengokohkan keimanannya supaya dia tidak futur dan tidak ya apa namanya uh, apa menyebabkan sikapnya itu semakin jauh daripada Allah Rabbul Alamin ya maka tidak apa-apa ya kita berusaha untuk menjadikan hatinya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah Ustaz. Kembali kami angkat Ustaz dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Berkenan tentang pertanyaan yang di awal tadi tentang orang yang membayarkan zakat lalu dibagikan oleh panitia lebih awal seminggu sebelumnya. Apakah bagi orang yang telah membayarkan zakat tadi apabila dia membayarkan zakat kembali apakah ini lebih baik atau tidak Ustaz? Silakan Ustaz. Tidak apa-apa apabila dia merasa takut. Ya terlebih Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah hanya memberikan rukhsah dua hari saja. Ya dan dia ingin melaksanakan lagi sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW telah berikan. Ya waktunya. Maka tidak apa-apa itu insya Allah lebih baik. Nah. Nah Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah memberikan. Kita akan lanjutkan kembali dari pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, adakah batasan minimum atau tidak untuk si penerima zakat atas beras zakat yang diterimanya? Artinya apakah dia hanya cukup menerima satu pemberian dari seorang yang memberikan zakat ataukah memang tidak ada batasannya? Ustaz? Silakan Ustaz. Uh, dalam hal ini tidak ada batasan. Iya. apabila si miskin ini ada yang lagi yang memberikan lagi, yang lain memberikan lagi, yang lain memberikan lagi. Ya, saya belum mendapatkan uh, atau apa namanya batasan atau dalil yang memberikan batasan seperti ini. Maka ya kembalikan kepada asalnya sesuatu itu diperbolehkan tidak apa-apa ya, selama dia memang dikategorikan sebagai orang yang miskin. Iya. Nah, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya kembali kami angkat dari pendengar kita Ustaz yang pertama. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Uh, dari Cirende. Ya, silakan Ibu. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, eh, saya ingin tanyakan benar atau tidak saya laku saya selama ini uh, kalau saya bayar zakat fitrah saya hitung apa siapa yang ada di rumah saya entah itu pembantu entah itu tamu yang pada waktu malam lebaran itu ada di rumah saya benar atau enggak Makasih, kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban ibu adalah untuk membayarkan zakat atas ya diri ibu dan orang yang ibu tanggung, yaitu anak-anak ibu. Ya, demikian pula kalau ibu masih punya orang tua atau adik atau kakak yang ibu tanggung hidupnya, maka ibu hendaknya mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka, zakat fitrah untuk mereka. Adapun tamu yang datang ya tidak ada kewajiban apa-apa ya. Bahkan ibu hendaknya mengingatkan mereka untuk mengeluarkan zakat. Ya dengan mengatakan sudah bayar zakat fitr belum? Ya. Allah Allah. Nah. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kembali kita angkat dari pendengar kita yang berikutnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak dan di mana? Ibu Burham di Bekasi. Iya, silakan Pak. Ustaz mau nanya tentang zakat profesi itu ada atau tidak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan Pembahasan tentang zakat profesi. Sering kali ya ah. kita bahas di radio ini bahwa ini adalah sesuatu yang diada-adakan. Karena ya profesi yang ada di zaman ini menghasilkan uang. Ya, dan uang itu apabila kita hendak mengambil kias maka kiasnya adalah kepada emas nah, sedangkan emas diwajibkan padanya dua nisab dan haul nisabnya 85 gram dan haul satu tahun maka apabila kita mempunyai profesi sebagai e, buruh dengan gaji misalnya per bulannya misalnya sejuta namun dalam sebulan itu habis untuk berbagai macam keperluan. Ya, sehingga tidak ada uang tersisa. Demikian selanjutnya setiap bulan, maka tidak ada kewajiban sama sekali dia bayar. Kecuali kalau misalnya dia sebagai manajer atau direksi yang mempunyai mungkin ya di, diberikan oleh Allah gaji yang cukup besar. Ya sehingga setiap bulannya dia bisa tabungkan maka ketika dia tabungkan uang tersebut dan telah sama dengan senilai dengan 85 gram emas misalnya tertanggal 1 Muharram sudah senilai, senilai 85 gram emas maka ditunggu ya untuk tahun depan 1 Muharram berikutnya kalau ternyata ya tidak berkurang dari 85 gram emas tersebut maka atau bahkan lebih misalnya maka dikeluarkan 2,5 persen demikian setiap tahun nah. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kembali kita angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya mempunyai uang 200 ribu di mana saya belum mempunyai persediaan apa-apa untuk kebutuhan keluarga anak keluarga saya yaitu eh, dengan empat orang anak dan satu orang istri. Kalau saya berzakat maka untuk persediaan makan tiga hari untuk keluarga sudah tidak ada. Apakah yang harus saya utamakan zakat fitri atau memenuhi kebutuhan keluarga? Sukron, silakan. Pertama, uh, antum lihat apakah selama tiga hari atau antum uang 200 ribu ini bisa antum hasilkan besok atau dan besoknya lagi karena pekerjaan di zaman ini ya bermacam-macam ada pedagang kalau dia pedagang itu bah, hari ini dapat 200 ribu barangkali besok dapat 100 ribu dan yang lainnya maka yang seperti ini ya saya punya 200 ribu tapi saya usaha tiap hari alhamdulillah ada aja saya juga berusaha ya maka pada waktu itu tetap dia punya kewajiban untuk membayarkan zakat ya selebihnya tawakal Allah tapi kalau usahanya tersebut ya <clears throat> misalnya dia tahu bahwa dalam tiga hari ini saya tidak akan mendapatkan apa namanya sampai lebaran nanti saya tidak akan mendapatkan uang apa-apa. Ya. Karena tidak ada usaha lain kecuali itu. Dan dia pun tidak bisa berusaha dengan cara mencari ya, seperti halnya di zaman dahulu dengan entah berdagang walaupun kecil-kecilan atau yang lainnya. Ya, dan dia khawatirkan ya nantinya bakalan kelaparan ya kalau dikeluarkan zakat fitr pada malam fitr maka pada waktu itu tidak ada kewajiban Allah Nah, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang Anda berikan dan selanjutnya kami angkat kembali Ustaz dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, dan sebelumnya kami informasikan ini dari beberapa pertanyaan Ustaz berkaitan tentang doa ketika membayarkan zakat Ustaz. Apakah ini dibenarkan dan ada seseorang yang berkeyakinan bahwasannya apabila membayarkan zakat tanpa eh, dengan doa yang dilafaskan di mana antara seorang amil dengan seorang yang memberikan zakatnya maka dianggap uh, tidak sempurna, zakatnya tidak sah. Lalu bagaimanakah dengan seorang anak yang bapaknya ingin membayarkan zakat dengan cara ke masjid yang penyerahannya dengan melafalkan doa, tapi sedangkan anak dan ibunya ingin diserahkan langsung kepada orang yang berhak? Mohon yang Ustaz. Silakan Ustaz. Uh, tidak ada ketentuan dan dalil yang mewajibkan doa-doa tertentu atau ijab kabul tertentu. Iya. Yeah yang rajih dan yang sahih ya sebelum apa namanya dalam masalah ijab kabul itu dengan apapun juga yang menunjukkan kepada ijab kabul dalam jual beli ya yang sahih adalah pendapat jumhur bahwa jual beli ijab kabulnya itu adalah cukup dengan gerakan yang menunjukkan kepada keriduan dari kedua belah pihak kalau misalnya kita membeli apa namanya uh, uh, kepada buku kepada orang Pak saya beli buku dia diam saja iya yang ini Pak ini harganya berapa kata orang itu 500 kemudian kita langsung kasih duit 500 kemudian kita langsung pergi dan dia ngambil tanpa ada satu patah kata pun maka kata para ulama dan pendapat jumhur sah. Demikian pula ijab kabul dalam masalah zakat fitr. Tidak ada bedanya dalam masalah ini dan itu. Bahkan ijab kabul dalam jual beli lebih lebih agung daripada lebih besar daripada ijab kabul dalam zakat fitr. Kenapa? Karena zakat dalam jual beli itu sifatnya kepemilikan. Iya. Di mana barangnya akan menjadi pemiliknya. Adapun zakat fitr sifatnya tabarru, karena itu bukan menjadi hak milik amil tapi harus dilaksan di, di apa dibagi-bagikan kepada orang lain maka ijab kabul yang sahih itu ditunjukkan dengan apa saja cukup kita memberikan pak ini zakat dari saya oh kemudian dicatat oleh amil dari si fulan de ya saya ter, ya terima kasih bu ya saya terima kasih saya terima selesai tidak ada doa khusus dalam masalah ini siapa yang mengatakan bahwa ada doa khusus ya hendaknya dia membawakan dalil yang sahih. Jika dia tidak membawakan dalil yang sahih berarti ia telah mengada-ngada dalam agama sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang masalah uh, tadi yang kedua, ya kalau memang bapak ternyata maunya seperti itu ya sudah, itu kesalahan dari bapak. Ya dosa bapak tidak akan ditanggung oleh ibu dan anak. enam. Enam set. Baik saya kita akan angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita yang selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan di mana? Dari Umu Sultan di Burnus Kalender. Iya, silakan Umu. Eh, biasanya malam takbiran itu kan di masjid itu suka ada takbiran Ustaz ya. Itu sebetulnya yang dicontohkan sama Nabi atau tidak. Terus e, sebaiknya kita e, berdoa apa ya gitu di saat malam takbiran. Setelah sholat id juga, apakah ada halal bihalal gitu Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, ketahuilah Ibu bahwa di malam takbiran Rasulullah SAW dan para sahabatnya kalau kita melihat ya asar dari mereka mereka tidak membaca takbir karena ya disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa Rasulullah memulai takbir itu yaitu dimulai dari semenjak Rasulullah keluar dari rumah menuju lapangan tempat salat Id sampai dilaksanakannya salat. Adapun e, di malam Id, ya saya belum mendapatkan riwayat ya, dari Rasulullah atau para sahabat bahwa mereka mengucapkan atau takbiran di malam Id. Ya. Memang sebagian ulama ada yang ber apa membolehkan seperti Imam An-Nawawi rahimahullah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala walitukmilul iddah walitukabbirullah." hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bulan puasa dan hendaklah kalian bertakbir sedangkan malam Id telah sempurna apa namanya e, bulan puasa dan Allah mengatakan ya walitukmilul iddah walitukabbirullah akan tetapi tentunya yang paling tahu dan paling faham bagaimana melaksanakan tata cara atau melaksanakan mempraktekkan ayat adalah Rasulullah maka praktek Rasulullah itu adalah yang hendaknya kita ya laksanakan karena itu yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah dan dipraktikkan pula oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun tentang masalah yang berhubungan dengan Idul Fitr insyaallah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan insyaallah kalau ada kesempatan pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas khusus tentang masalah Idul Fitr. Nah, ya, Ustaz. <clears throat> Berikutnya kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, tolong dikecilkan suara radionya dan Iya, dengan siapa Pak dan di mana? Dengan Andi Cilengsi. Iya, silakan Pak. Ah, Ustaz, kalau misal kita sholat id di lapangan, apakah ada sholat sunnah Saya tuh masjid atau di sholat sebelum sholat itu dua rakaat itu. Ya maka gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ustaz. Lapangan bukan masjid. Jadi tidak berlaku tahiyat masjid. Ya Bapak harusnya memahami namanya juga tahiyat masjid Pak. Yang namanya tahiyat masjid itu berarti untuk masjid. Iya. Adapun lapangan karena itu bukan masjid, maka tidak ada sama sekali syariat tahiyat masjid. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW salat Idul Fitr Beliau tidak sholat sebelumnya, tidak pula setelahnya. Ya. Jadi tidak disunahkan, ya, apapun sholat sunnah apapun sebelum sholat idul fitr, tidak pula setelahnya. Nah. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kita angkat kembali dari pendengar kita yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa nih Um dan di mana? Uh, Waton dari Cinere. Oh dengan Pak Waton di Cinere ya silakan Pak. Uh, apa hasil zakat harus dibagikan sampai habis dan bagaimana kalau disisakan dan dijual uangnya untuk pembangunan masjid. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan Bapak. Pembangunan masjid itu bukan mustahik untuk dapat zakat fitr. Dan sudah kita sebutkan tadi ya bahwa mustahik untuk mendapatkan zakat fitr itu hanya fukara dan masakin saja. Maka dari itu kesalahan besar kalau sebagian masjid ya menyisakan zakat fitr lalu dijual katanya untuk pembangunan masjid tidak benar seperti ini ya cari dari uang infak dan sedekah yang lainnya ya adapun zakat fitr karena ini merupakan amanah dari orang yang membayarnya ya maka kewajiban ya seorang amil untuk melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baik amanah bahkan kata para ulama zakat harta saja zakat mal tidak boleh dilaksanakan untuk diberikan untuk pembangunan masjid. Bagaimana dengan zakat fitr? Lebih tidak boleh lagi tentunya. Nah, nah Ustaz. Baik Ustaz, kita akan kembali ke dalam pertanyaan pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah doa, ada doa yang khusus yang dibaca ketika orang menerima zakat Ustaz? Silakan Ustaz. Sudah disebutkan tadi bahwa tidak ada sama sekali atau saya belum menemukan ya doa khusus ya ketika menerima zakat memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya untuk mendoakan orang yang memberikan zakat. Allah berfirman, "Washalli 'alaihim inna salataka salataka sakanun lahum." Ya. Hendaklah doakan mereka, sesungguhnya doamu itu adalah ketenangan untuk mereka. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita doa-doa tertentu. Ya. Maka dari itu apabila kita menerima zakat misalnya, tidak mengapa kita katakan semoga Allah memberkahi harta ibu atau yang lainnya. Nah, Nah, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan dan selanjutnya kami angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Tadi Ustaz menyatakan bahwasannya membayarkan zakat batasan adalah satu so atau tiga setengah liter sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu apakah boleh kita membayarkan zakat lebih dari itu Ustaz? Silakan Ustaz. Apabila kita ingin maka tidak apa-apa. Ya. Yeah melebihi daripada apa namanya yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yaitu satu sa. Ya maka itu adalah dinilai sisanya sebagai sodakah. Allah alam. Nah, Baik Ustaz kita angkat kembali dari pendengar kita. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Umu dan di mana? Dari Meta di Depok. Iya silakan. Uh, Ustaz saya mau bertanya mengenai zakat harta uh, apabila kan tadi disebutkan apabila satu Muharram kita sudah nisabnya masuk uh, kemudian ditunggu sampai satu Muharram tahun depannya. Nah, adapun yang di tengah-tengahnya itu di antara satu Muharram uh, tahun ini dengan tahun depan itu tidak diperhatikan sama sekali berarti. Artinya antara fluktuatifnya yang dilihat hanya awal dan akhir. Kemudian kalau untuk zakat perdagangan itu perhitungannya uh, bagaimana? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Ya. Jazakallah khair. Wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk zakat perdagangan, ikhtilaf para ulama tentang apakah ada ya apa ada kewajiban zakat perdagangan atau tidak. Menjadi dua pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat perdagangan ada dan wajib. Dan ini adalah pendapat imam yang empat, bahkan Imam Nawawi mengatakan ijma. Sementara sebagian ulama ya <clears throat> mengatakan bahwa tidak ada zakat perdagangan. Ya. Yaitu menjadi ikhtilaf sebab-sebab ikhtilafnya adalah yaitu hadis ya bahwa Rasulullah SAW bersabda wa fil bazzi sadaqah dan bahwasanya pada baz itu zakat-zakat apa barang-barang dagangan ada ada ada ada sedekahnya Apakah hadis itu adalah sahih atau tidak? Ya, Syekh Al-Bani rahimahullah menjelaskan bahwa hadis itu dhaif dan tidak bisa dijadikan hujah. Bahkan beliau mengatakan bahwa <clears throat> ada kemungkinan tashif asalnya bur kemudian terjadi penambahan titik ya. Yang kedua, bahwasannya barang-barang yang Rasulullah SAW wajibkan zakat ya telah dijelaskan rata-rata nisabnya dan haulnya. Seperti emas, Rasulullah jelaskan nisabnya 85 gram atau 20 dinar. Perak, ya, nisabnya yaitu e, 200 dirham, ya. Demikian pula e, pertanian, ya, di, disebutkan oleh Rasulullah SAW sekitar yaitu 60 wasak yaitu 7,5 kuintal ya setiap e, barang yang diwajibkan zakatnya oleh Rasulullah maka ya diwajibkan padanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW nisabnya demikian pula ketentuannya anehnya di zaman Rasulullah yang berdagang tuh banyak sekali dari sahabat tapi Rasulullah tidak pernah menjelaskan sekalipun juga berapa nisab perdagangan eh barang-barang dagang itu. Karena yang Hanti harus pahami bahwa yang dimaksud dengan zakat perdagangan itu adalah zakat urudut tijarah itu barang dagangan. Kalau kita dagangannya misalnya kelontong, maka yang harus dizakatkan adalah kelontongnya. Ya. Kalau kita barang dagangannya adalah baju, maka yang dizakatkan adalah bajunya. Kalau kita barang dagangannya apa namanya? <clears throat> kain meteran atau yang lainnya maka yang dikeluarkan zakatnya adalah itunya walu majarah dan dan seterusnya ya nah menjadi permasalahan kalau misalnya dia jualan misalnya jualan apa namanya e, baju baju ini dikiaskan kepada apa ya sementara tidak ada satupun keterangan dari Rasulullah baju ini nisabnya berapa yang ada para ulama mengkias-kiaskan ya katanya kias kepada emas ya itu dengan cara dihargai harganya berapa dikumpulkan semuanya dari baju-baju yang ada ya ternyata sudah ya dari setelah dikumpulkan baju-baju yang ada di toko itu ada satu seratus juta lebih nilainya oh berarti ditunggu satu niso satu haul kemudian dikeluarkan 2,5 persen akan tetapi ya yang menjadi permasalahan kenapa tidak ada penjelasan sama sekali dari Rasulullah SAW untuk zakat perdagangan ini. Ya ada yang ada adalah hadis yang baif. Tidak pula dijelaskan nisabnya, tidak juga dijelaskan haulnya. Sehingga Syekh Albani lebih merojihkan bahwa zakat perdagangan ini tidak ada. Ya, maka zakat perdagangan itu ya di zaman sekarang kalau menghasilkan uang, maka yang dizakatkan adalah uangnya jadi kalau misalnya kita berdagang dan menghasilkan keuntungan misalnya uh, setiap harinya kita dapat untung 50 ribu. Ternyata 50 ribu ini ya kita tabung, kita tabung, kita tabung. Maka ternyata sudah sampai dengan nisab emas 85 gram. Maka dihitungnya dari sisi uangnya. Ya. Allah. Nah. Mengenai tadi saya tentang jagat mal yang hanya dihitung awal dan akhir saja ternyata seperti itu Ustaz. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah itu. <coughs> Iya. Namun ini yang mudah bahwa kita hitung awal dan akhirnya saja. Kalau terhitung tanggal 1 Muharram 85 gram emas, kemudian di akhirnya dapat maksudnya sampai tanggal 1 Muharram ternyata walaupun di tengah-tengah berkurang Ya, sebagian ulama mengatakan kalau di tengah-tengah berkurang maka dimulai dari berkurangnya itu. Berkurang berarti tidak wajib. Ditunggu dulu sampai misalnya tanggal 6 Safar baru ya ini lagi sampai apa nama nisob lagi 85 gram. Maka kata mereka dimulai 6 Safar itu ditunggu sampai 6 Safar lagi. Kalau di tengah-tengah jalan begitu terus ya. Yeah Tentu e, seperti ini terkadang ada orang yang memutarkan hartanya untuk apa namanya berbagai macam kebutuhan-kebutuhan. Ya, untuk bisnis lagi misalnya. Sehingga terkadang yang di tangan itu hanya berapa juta saja. Sementara yang yang dia jalankan untuk bisnis ya lebih daripada 100 juta atau bahkan miliaran misalnya.